Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita tentang marfu'atul asma, demikian pula dengan mansubatul asma, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan besar ya, tentang majruratul asma, ya. Marfu'atul asma sudah, mansubatul asma demikian pula sudah kita sampaikan maka kita akan membahas tentang majruratul asma keadaan dicerkannya isim-isim ya namun perlu kami sampaikan di sini bahwasanya e, majruratul asma pembahasan ini lebih mudah dibandingkan dengan pembahasan tentang marfuatul asma dan mansubatul asma baik kita akan melanjutkan pembahasan tentang majruratul asma di sini kelompok majruratul asma ada tiga. Yang pertama adalah majrur bihar biljer jar, ya. Majrur bihar ya, dijerkan dengan huruf jer Kemudian yang kedua adalah majrur bil idhofah, yaitu dijerkan dengan idopa ya. Kemudian yang ketiga adalah atawabi lil majrur, yaitu mengikuti isim yang di yang dicerkan. Nah ini cuma terdiri dari tiga kelompok saja sehingga lebih mudah kita dalam mempelajarinya. Insya Allah Taala. Uh, baik uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelompok yang pertama ya dari uh, majruratul asma yaitu majrurun biharfil jar. Majrur dengan huruf jar. Baik, yang dimaksud dengan isim majrur karena huruf jer adalah isim yang mempunyai i'rab majrur apabila didahului oleh salah satu dari huruf jer. Jadi, eh, apabila ada sebuah isim ya, dia didahului oleh huruf jer dan dia itu nantinya jadinya adalah majrur, maka kita katakan dia itu majrur biharfil jer. Maka dia adalah isim yang majrur karena huruf jer. Ya, sekali lagi apabila ada sebuah isim yang dia itu kemasukan dengan salah satu dari huruf-huruf jar, maka dia nantinya menjadi isim yang majrur. Ya, menjadi isim yang majrur dan dia kita kenal sebagai isim yang majrur karena huruf jer ya isim yang dia itu majrur dengan huruf jer baik ya oleh karena itu maka kita harus mengetahui apa saja yang termasuk dari huruf-huruf jer sehingga nanti kita akan mudah ya menebak ya suatu isim ya kalau isim dia kemasukan dengan huruf jer maka dia nanti ya majrur ya maka dia nanti majrur alamat majrur ciri-ciri majrur sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya kapan sebuah isim itu majrur, maka kelompok yang pertama dia itu majrur karena huruf jer. Apabila kemasukan huruf jer, maka dia nanti menjadi isim yang majrur. Nah, ini adalah uh, fokus pembahasan kita kali ini. Uh, kembali ke pembahasan bahwasanya eh, apa saja yang termasuk huruf-huruf jer, maka di sini kita sampaikan bahwasanya huruf jer itu ada 17 ya, tapi jangan dibayangkan dulu kok banyak banget ya. Enggak ya. Karena ya eh, setelah kita nanti eh, mempelajari ini insyaallah nanti akan sering-sering kita ulang ya, sering-sering kita ulang ya atau nanti setelah eh, selesainya pembahasan ini silahkan e, membaca buku-buku yang ada nanti insya Allah akan menemukan huruf-huruf jer ini insya Allah taala. Jadi e, eh, 17 ya ada 17. Ya apa saja itu yang e, kita akan menjelaskan di sini akan sebutkan tentang huruf jer yang 17 tadi ya tentang huruf jer yang 17 tadi ya uh, kalau bisa ya dihafal kalau enggak ya dibaca berulang-ulang nanti uh, hafal sendiri tentunya ya insya Allah ya Ya. Di antara huruf-huruf jar yang 17 itu adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, alba yaitu bi, alqaf yaitu ka, alam yaitu li, hatta, wawul qasam yaitu wa, taul qasam yaitu ta, mut, mungdu, khala, ada, dan hasya. Ini adalah huruf-huruf jar. Ya, ini sekali lagi adalah huruf-huruf jer. Baik, ya. eh, kami ulang lagi ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li, hatta, wa, ta, mut, mundu, khala, ada, hasya. Min artinya dari ila ke an dari ala di atas fi di dalam ruba ya ruba ruba ini bisa berarti uh, apa betapa banyak ya atau juga dapat berarti kebalikannya betapa sedikit ya kemudian bi dengan k seperti li ya uh, milik ya milik atau untuk hatta ya sampai ya wa atau dari wawul qasam maka dia artinya adalah Eh, demi taul qasam ta ya artinya juga sama demi mut uh, eh, artinya sejak mundu juga artinya sejak khala ada hasa ini artinya sama yaitu kecuali ya, atau selain nah ini adalah huruf-huruf jer ya ini adalah huruf-huruf jer yang 17 tadi yang kita sebutkan ya kami persilakan untuk Eh, mengulang-ulang, membaca berulang-ulang tentang huruf-huruf jar ini. Ya,